di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan pasukannya dan telah mengatur strateginya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggunakan dua lapis baju perang demikian pula keadaan orang-orang kafir Quraisy yang jumlah mereka jauh lebih banyak dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala hendak menolong agamanya dan menolong wali-walinya maka semua adalah perkara yang mudah bagi Allah tabaraka taala namun terkadang kekalahan itu menimpa kaum muslimin sebagai cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Adapun di antara kaum muslimin yang meninggal maka mereka gugur sebagai syuhada dan mereka telah menunaikan janji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan telah disebutkan pula bahwa syiar para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tanda untuk saling mengenal di antara mereka adalah ucapan amit amit. Dan sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa ucapan atau syiar amit-amit tersebut digunakan dalam beberapa peristiwa peperangan sehingga seakan-akan ini merupakan syiar yang sering digunakan dalam peperangan-peperangan di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam di antara strategi yang yang beliau atur dalam peperangan tersebut di mana beliau meletakkan para pemanah untuk berada di bukit bukit kecil yang ada di sekitar di area eh, bukit Uhud yang disebut dengan bukit Al-Ainain untuk menjaga punggung kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir. Disebutkan dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة kami bertemu dengan orang-orang musyrik pada saat itu. Ini dalam peristiwa perang Uhud. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan satu pasukan yang mereka dari kalangan para pemanah. Wa ammar alaihim Abdullah. Lalu kemudian beliau mengangkat Abdullah bin Jubair sebagai pemimpinnya para pemanah yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga bukit tersebut. Wakala dan beliau mengatakan la tabrahu. In ra'aitumuna zaharna 'alaihim fala tabrahu. Jangan kalian meninggalkan tempat ini. Jangan kalian meninggalkan posisi kalian yang berada di bukit Jabal Al-Ainain yang sekarang juga dikenal dengan nama Jabal Ar-Rumah. Bukitnya para pemanah. Jangan kalian meninggalkan tempat kalian. Apabila kalian melihat kami mengalahkan mereka, fala tabrahu, jangan kalian meninggalkan tempat kalian. Wa in ra'aitumuhum dhaharu alaina fala tu'inuna. Dan apabila kalian melihat mereka mengalahkan kami, jangan kalian membantu kami. Jadi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut dalam kondisi apapun. Hingga datangnya perintah selanjutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kemenangan di pihak kaum muslimin atau kemenangan di pihak orang-orang kafir. Jangan kalian meninggalkan bukit itu. Falam malakina harabu maka tatkala kami pun bertemu dengan orang-orang musyrik dalam peperangan tersebut maka mereka berlarian. Ya, ini di awal-awal peperangan kemenangan itu ada di pihak kaum muslimin. Mereka pasukan mereka kocak-kacir maka mereka lari meninggalkan medan pertempuran hatta ra'aitun nisa yashtadidna fil jabal rafa'na an suqihinna qad badat khalakhiluhunna sehingga aku melihat para wanita itu mereka berlindung di uh, kaki bukit Uhud mereka sambil mereka mengangkat eh, rok-rok uh, mereka sehingga terlihat betis mereka dan nampak gelang-gelang kaki mereka. ini menunjukkan kocar-kacirnya pasukan orang-orang musyrik. Para wanita mereka berada di bagian yang paling akhir. Mereka pun terlihat berlarian. Sampai mereka mengangkat rok mereka, terlihat betisnya dan terlihat gelang kasih mereka melihat kondisi orang-orang musyrik yang mereka meninggalkan medan pertempuran fa'akhadhu yaqulun al-ghanimah al-ghanimah maka mereka ini dari kalangan para pemanah yang diperintahkan untuk berjaga di bukit Al-Ainain tersebut mereka pun mengatakan ah al-ghanimah al-ghanimah harta rampasan perang harta rampasan perang ini maksudnya bahwa kita telah menang. Sekarang waktunya mengumpulkan harta rampasan perang. Al-ghanimah. Ya, yang bersama mereka tentu bekal yang cukup banyak yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Belum lagi para wanitanya yang mungkin mereka menangkapnya dan mereka jadikan sebagai tawanan, sebagai budak. Maka mereka mengatakan al-ghanimah al-ghanimah. Tinggal mengumpulkan harta rampasan perang. Faqala Abdullah maka Abdullah bin Jubair mengatakan ahida ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam alla tabrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan aku telah menetapkan janji kepadaku agar jangan kalian meninggalkan tempat itu. Fa'abau namun ternyata mereka enggan menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Falamma abau sarafa wujuhahum. Maka tatkala mereka enggan maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan wajah-wajah mereka. Kemudian kisah yang berikutnya akan disebutkan nanti peristiwa pada saat uh, mulai terlihat kekalahan yang menimpa kaum muslimin Inti dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan bukit itu. Namun, tatkala mereka telah melihat orang-orang musyrik meninggalkan harta-harta mereka dan mereka menyangka bahwa orang-orang musyrik telah terkalahkan, maka waktunya mengumpulkan ghanimah sehingga Abdullah bin Jubair mengingatkan mereka, jangan kalian meninggalkan tempat kalian. Namun, pada akhirnya mereka meninggalkannya. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, di dalam lafaz Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan para pemanah yang ada di bukit tersebut berjumlah 50 orang. Berjumlah 50 orang. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Abdullah bin Jubair sebagai pemimpinnya. Wala wawadahum maudian lalu menempatkan mereka pada tempat-tempatnya. Wa qala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, In ra'aitumuna takhtifuna tayr, fala tabrahu, hatta ursila ilaikum. Apabila kalian melihat kami disambar oleh burung, ya ini dalam kondisi apapun. Kalau seandainya kalian melihat kami, kami disambar oleh burung-burung, jangan kalian meninggalkan tempat kalian hingga aku mengutus kepada kalian untuk mengeluarkan perintah yang berikutnya. Wa in ra'aytumuna dhaharna al adu wa awta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Dan apabila kalian melihat kami mengalahkan musuh dan menundukkan mereka, jangan kalian meninggalkan tempat kalian hingga aku mengutus kepada kalian untuk mengeluarkan perintah yang berikutnya. Namun yang terjadi akhirnya mereka menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga terjadilah apa yang terjadi. Yang pada akhirnya kekalahan menimpa kaum muslimin sebagaimana yang akan disebutkan. Dan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersiap untuk melakukan pertempuran dan ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasalam memegang pedangnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil pedangnya dalam peristiwa perang Uhud. Lalu beliau mengatakan man ya'khudhu minni hadha as-sayfa bihaqqi. Siapa yang bersiap untuk mengambil dariku pedang ini dan dia menjalankan haknya, yakni memanfaatkan pedang tersebut sesuai dengan haknya. Pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam fabasatu aydiyahum kullu insanin fihim yaqul ana ana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan siapa yang mau mengambil pedangku ini dan menunaikan haknya dengan sebenar-benarnya mereka semua membentangkan tangan mereka semua yang hadir ketika itu mengatakan, aku, aku wahai Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Semuanya ingin untuk mendapatkan pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali ucapan beliau. Kata beliau, "Man ya'khudhuhu bihaqqi." Siapa yang mengambilnya dan menjalankan haknya. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengambilnya, dia berjanji untuk menunaikan hak dari perang tersebut. Fa'ah jamal qawm tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kembali siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya, maka mereka pun berdiam diri, menahan diri. Ya, kalau sekedar mengambil gampang, tapi bihakihi menjalankan haknya ini yang berat. Maka ini yang menyebabkan mereka menahan diri. Tidak ada yang berani mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu simak Abu Dujana, ana akhudhuhu bihaqqih maka pada akhirnya Abu Dujana, Simak bin Khadijah ya, beliau pun mengatakan aku akan mengambilnya dengan menunaikan haknya qala fa akhadahu fa falaqa fihi hamal musyrikin lalu beliau pun mengambil pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan pedang tersebut beliau memotong leher tokoh-tokoh kaum musyrikin. Itulah yang dimaksud mengambil dengan haknya. Disebutkan dalam hadis Az-Zubair radhiyallahu anhu beliau mengatakan arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saifan yauma Uhud. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan pedangnya dalam peristiwa Uhud. Kata beliau, "Man ya'khudhu hadha sayfa bihaqqih?" Siapa yang bersiap untuk mengambil pedang ini dengan menjalankan haknya? Faqumtu faqultu ana ya Rasulullah. Maka Az-Zubair yang ketika itu hadir di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Al-Awwam, beliau mengatakan, "Aku ya wahai Rasulullah, aku yang mengambilnya." Fa'aradu anni. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dariku Lalu beliau berkata lagi, "Man ya'khudhu hadha sayfa bihaqqi?" Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan menjalankan haknya? Faqumtu faqultu ana ya Rasulullah. Lalu aku lagi-lagi mengatakan, "Aku wahai Rasulullah." Fa'arada anni. Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dariku. Thumma qalah, lalu beliau mengulangi lagi, man ya'khudhu hadha sayfa bihaqqih? Siapa yang siap mengambil pedang ini dengan menjalankan haknya? Faqama Abu Dujana Simak bin Kharishah. Maka berdirilah Abu Dujana Simak bin Kharishah radhiyallahu anhu lalu beliau mengatakan ana akhudhuhu ya Rasulullah bihaqqi. Wahai Rasulullah, aku yang akan mengambilnya dengan menjalankan haknya, menunaikan haknya. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan alla taqtula bihi musliman wala tugharribhu an kafir. Yang dimaksud haknya adalah jangan kamu menggunakan pedang ini untuk membunuh seorang muslim. Dan jangan kamu menjauhkan pedang itu dari orang kafir. Maksudnya jangan sampai pedang ini mengenai seorang muslim. Yang namanya perang berkecamuk. Kadang-kadang seorang sedang menebas. Di dekatnya ada orang muslim. Jangan sampai engkau membunuh seorang muslim dengan pedang ini. Dan jangan kamu jauhkan dari orang kafir. Ini yani begitu engkau melihat orang kafir, tebas dia. قال فرفعه إليه. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pedang itu kepada Abu Dujana. Wa kana idza arada al qital a'lam bi isabah. Maka pada saat beliau hendak berperang dengan pedang tersebut, maka beliau memberitakan pada sekelompok orang sekelompok sahabat sambil beliau mengatakan la anzuranna ilaihi al-yawm kaifa yasna' Aku akan melihat apa yang dia lakukan dengan pedang itu. Atau yang dimaksud di sini yang berkata adalah Abu Dujana. Aku akan melihat pedang ini sekarang ini. Apa yang akan dilakukan oleh pedang ini? Qala فجعل لا يرتفع له شيء إلا hatakahu wa maka Abu Dujana radhiyallahu anhu tidaklah ada sesuatu yang terangkat di hadapannya yakni yang yang siap untuk beliau tebas melainkan beliau segera menebasnya dan memotongnya nah yakni dalam kondisi orang-orang kafir terpukul mundur dengan jumlah mereka yang berlipat ganda hatta intaha ila niswatin fi safhi jabal ma'ahunna dufufun lahunna ya, jadi mereka terus mengejar orang-orang musyrik hingga berhenti di bawah kaki bukit yang di situ para wanita menunggu mereka sambil memegang eh, rebana-rebana yang ada di pada mereka pada para wanita ini jadi berlarian orang-orang musyrikin. Mereka berlari ke bawah kaki bukit yang di sana para wanita menunggu. Yang menunjukkan bahwa mereka ini meninggalkan medan pertempuran. Para wanita ini sambil memegang rebana-rebana mereka. Di antara para wanita ada seorang wanita. Maka dia mendendangkan syair-syairnya. Ya, sambil dia bernyanyi dia mengatakan nahnu banatu tariq نمشي على النمارق إن تقبلوا نعانق ونبسط النمارق إن تدبروا نفارق فراق غير وامق kami ini banatu tarik tarik itu bintang maksudnya kami ini eh, anak-anak uh, anak -anak perempuan dari orang-orang tua yang memiliki kemuliaan seperti mulianya bintang yang memiliki kemuliaan Nahnu banatu tarik. Namshi 'ala namari Kami ini berjalan di atas permadani, di atas bantal-bantal. Ini maksudnya mereka ini orang-orang yang mulia. Apabila kalian datang kepada kami, nu'anik maka kami akan memeluk kalian. Wa nafsutun namarik dan kami akan membentangkan permadani dan bantal-bantalnya. In tudbiru Namun jika kalian lari, maka kami meninggalkan kalian firaqa ghairi wamil meninggalkan kalian dalam keadaan kami tidak menyukai kalian ia menendangkan syair-syair tersebut ya dan Abu Dujan ini sudah berada di dekat wanita itu yang sedang bernyanyi itu qala fa ahwa bisayfi ila imra'atin liyadribaha maka Abu Dujanah mendekati wanita itu dengan pedang tersebut pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menebas leher wanita ini thumma kaffa anha Lalu kemudian beliau menahan diri, tidak merebasnya. Falamma kasyafal qital tatkala selesai peperangan maka aku bertanya yani Zubair bertanya kepada Abu Dujana, kullu amali qad ra'aitu ma khala raf'uka as-sayf 'ala al mara thumma lam tadribha setiap perbuatanmu aku telah melihat yakni bagaimana gigihnya beliau dalam menebas leher orang-orang kafir. Setiap perbuatanmu aku telah melihat kecuali pada saat engkau mengangkat pedang kepada seorang wanita namun kamu tidak jadi menebasnya. Mengapa demikian? Ini yani, mengapa engkau tidak membunuh wanita itu? Qala maka berkata Abu Dujana, "Wallah iya akramtu saifa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." an aqtula bihim ra'ah. Demi Allah aku memuliakan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh seorang wanita. Sebab dalam pertempuran tidak diperbolehkan membunuh wanita sebagaimana tidak diperbolehkan membunuh anak-anak dan tidak diperbolehkan membunuh orang tua yang lemah kecuali apabila wanita tersebut terlibat dalam peperangan, terlibat andil dalam memerangi kaum muslimin, maka boleh untuk ditebas. Sebagaimana halnya yang terjadi uh, dalam peristiwa Banu Quraidah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada saat Mu'adz untuk mengeksekusi mereka. Maka semua yang terbunuh laki-laki kecuali ada seorang wanita yang ikut terlibat maka dia pun dibunuh pula namun asal hukumnya apabila dia dari kalangan para wanita, anak-anak yang biasanya mereka tidak terlibat dalam pertempuran maka tidak diperbolehkan e, menumpahkan darah-darah mereka. Maka lalu kemudian terjadilah pertempuran yang pada awalnya kemenangan itu ada di pihak kaum muslimin akan tetapi disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh sebahagian yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga bukit Al-Ainain tersebut, lalu mereka meninggalkannya maka terjadilah apa yang terjadi. Dan itu semua merupakan cobaan yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kaum mukminin cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sehingga dengan kejadian dalam peristiwa perang Uhud tersebut banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dan diambil baik dari mereka yang ikut terlibat dalam peristiwa perang Uhud demikian pula yang setelahnya dari kaum muslimin. Taib sampai di sini ya kawan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله